Aku mau menuju warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Bak rompang diselingi pula Tawaria penuh canggah serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Bulandari, aku mencintaimu Bulan. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Aku berjanji Bulan, bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita. Aku berjanji di bukit perinduan ini. Aku juga mencintai Kang Batara. Dan aku berjanji di bukit perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita mari kita hadapi sekarang yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Dia tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu, Indah? di seberang lantai ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang. Dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Ratu Tandu. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan.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 Pada kisah yang lalu diceritakan, dari kembali menunggu perempuan cantik yang bernama Indang itu di tepi pantai ketika bulan sedang purnama penuh. Walau dari sudah mendapat nasihat dari nelayan setempat bahwa perempuan cantik yang sering berdiri di bawah pohon kemuntung itu adalah siluman laut yang sangat ganas. Namun bagi gadis itu tidak ada masalah. Bagi dirinya, apapun yang akan terjadi akan siap dihadapinya asal dia bisa bertemu dengan Batara. Sementara itu Tembong sedang mengalami hal-hal yang cukup membuat dia kecewa. Pertama, Tembong mendapat berita dari seorang pedagang kain bahwa istrinya yang bernama Aning sudah tidak mempedulikan dirinya lagi. Bahkan kini Aning sudah kembali kepada Raden Wangsa Dirja sebagai istri simpanan bangsawan itu. Lalu yang kedua, Tembong mendapat kecaman dari Gandini karena dia masih mengingat-ingat Aning. Bahkan Gandini meminta padanya untuk melupakan Aning karena antara Tembong dan Gandini sudah terjalin hubungan mesra. Bahkan mereka sudah berhubungan terlampau jauh namun Tembong tetap di bawah pengawasan Gandini. tidak ikut. Kalau tidak, tentu dia akan bisa menyaksikan musuh besarnya itu berdiri di sana. Oh, perempuan itu benar-benar cantik. Baju merahnya itu yang membuat dia bertambah cantik. Ditambah rambutnya yang panjang terurai sampai ke batas mata kakinya. Kini angin berhembus agak kencang. Angin laut ini meniup rambutnya yang panjang, sehingga rambut itu berkibar ke samping. Seolah-olah rambut itu akan membeli batang pohon kemuntung. yang berdiri membelakangiku. Sehingga aku melihat pemandangan aneh. Iya, kini bulu kuduku terasa berdiri melihat kejadian ini. Ah, seorang perempuan memakai baju serba merah, berdiri membelakangiku. Sementara rambutnya yang hitam dan panjang berkibar ke sampingnya. Ah, Mengerikan. Nyai. Uh, aku. Oh, ah, anak. Anak membuat aku terkejut. Aku lebih terkejut lagi melihat Nyai. Kenapa? Karena Nyai begitu berani datang kemari sendirian di saat bulan purnama penuh begini. Bahkan Nyai dengan tenang memperhatikan iblis itu berdiri di bawah pohon kemuntung. Apa sebenarnya yang Nyai inginkan dari iblis perempuan itu, Nyai? Kisanak tidak akan mengerti kalau aku ceritakan. Sudah tiga hari aku mencari Nyai ke rumah Maici yang Nyai katakan itu. Tapi tidak pernah aku bisa menemukan Nyai kecuali sebuah kuburan tua di bawah pohon kemuning. Ah, lalu? Lalu aku ingat bahwa malam ini adalah malam purnama. Nyai pasti datang kemari. Sehingga aku mencari Nyai kemari. Untuk apa? Aku hanya kasihan pada Nyai karena Nyai sedang melakukan hal-hal yang berbahaya tanpa Nyai ketahui sebelumnya. Apalagi malam ini adalah malam orang-orang kampung yang mencari Nyai. Ah, mencari aku? Iya, karena kami sangat mengkhawatirkan keselamatan Nyai. Ah, Kisanak telah merusak rencanaku. Tapi, Nyai sedang dalam bahaya. Itu kan kata Kisanak. Sedangkan aku tidak pernah merasa dalam bahaya. Itu karena Nyai sudah dalam pengaruh kekuatan iblis. Lihat, perempuan itu matanya lihat. Dia memandang Kisanak dengan marah. Karena Kisanak membawa orang-orang kampung kemari. Kami memang berniat untuk mengusir siluman itu dari sini, Nyai. Sudah 50 tahun dia selalu mengganggu tempat ini. Mari, Nyai. Uh, eh, Isanak mau kemana? Mau mengejar iblis itu. Dia pasti penunggu kuburan tua di bawah pohon kemuning itu, Nyai. Jangan ganggu dia. Uh, lepaskan aku, Nyai. Kenapa Nyai begini? Dia tidak mengganggu kalian. Jadi kalian juga tidak boleh mengganggu dia. uh, Nyai, Nyai jangan coba-coba menghalangi aku. Uh, pergi kamu. Uh, aduh, aku harus susul perempuan itu ke sana. Ya, ya. dia mengusir perempuan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 Orang-orang kampung yang mengejarku sudah tidak ada. Sekarang sepi. Tidak ada lagi hirup pikuk dan api-api obor yang menyala. Tapi aku kasihan melihat perempuan itu menceritakan berlari ke dalam hutan ini. Seolah-olah dia kecewa. Malam ini kembali aku gagal, sehingga aku terpaksa kembali ke gubuk Maici. Maici, kenapa Maici menangis tengah malam begini? Kau sudah kembali, Wulan. Sudah, saya sudah berdiri di hadapan Maici. Syukurlah, Wulan. Aku cemas memikirkanmu. Kenapa, Ma? Karena orang-orang kampung tadi ramai-ramai membawa obor kemari, mencarimu. Mencari aku? Ya, kata mereka, kau telah melukai seorang kawan mereka. Melukai kawan mereka? Ah, pasti nelayan yang bicara padaku tadi. Ah, syukurlah Wulan, kau telah kembali. Kalau tidak, aku akan sedih. Karena orang-orang kampung itu sangat kejam. Mereka tidak segan-segan membunuhmu. Ah, membunuhku? Ah, apa salahku terhadap mereka? Aku juga tidak tahu, Wulan. Tapi begitulah sifat mereka. tidak usah Maici pikirkan betul. Yang penting kan saya sudah kembali dengan selamat kemari. Iya. Hanya yang saya sayangkan, saya tidak bisa bertemu dengan perempuan cantik itu di tepi pantai karena perempuan itu lari masuk ke dalam hutan. Bahkan saya kejar perempuan itu, tapi tetap saja tidak bertemu. Akhirnya saya pulang kemari, Maici. Maici? Oh, Maici sudah tidur. Mungkin dia kecapaian menunggu kedatanganku. Ah, akan aku bereskan dulu kamarnya. Baru aku suruh dia pindah ke dalam kamar. Kamar ini berantakan sekali. Seperti ada yang mengaduk-aduk. Peti kecil tempat menyimpan pakaian Maiji terbuka. Oh, pakaian indang ada di dalam peti ini. Tidak salah lagi. Pakaian berwarna merah ini adalah pakaian indang. Tapi, kenapa pakaian perempuan cantik itu ada di dalam peti ini? Atau mungkin Maici adalah perempuan cantik itu? Maichi adalah perempuan cantik itu. Setiap Maici tidak ada, pakaian yang dipakainya sekarang pasti ada di dalam peti kecil ini. Dan pasti Maici pergi ke tepi pantai dan berdiri di bawah pohon kemuntung. Itu memang pakaianku, Ular. Ah, Maici? Iya, aku. Uh, jadi, jadi Maici adalah Indang yang cantik itu? Iya, memang aku. Oh, aku tidak percaya. Kalau kau tidak percaya, lihatlah. Pakaian ini akan aku kenakan. Nah, bukankah aku yang berdiri di bawah pohon kemuntung tadi? Uh, jadi, selama ini aku... Uh, uh. Kau gadis baik, kau telah menolong aku, sehingga kau selamat dari malapetaka. Aku tidak pernah menolongmu, Indang. <laughs> kau telah menolong aku, Bulan, sehingga aku kini bebas untuk pergi ke negeri Karang Biru, menyusul suamiku. Uh, aku tidak mengerti. <laughs> Aku telah dihukum oleh penguasa negeri Karang Biru Wulan. karena aku telah melanggar tata krama dan aturan hidup di sana. Sehingga aku dibuang kemari, di bawah pohon kemuning ini. Aku hanya bisa kembali bila datang seorang gadis cantik menemani aku di sini selama delapan purnama. Baru aku boleh kembali pada suamiku. Dan aku telah menunggu kesempatan ini selama lima puluh tahun Dari. Gadis cantik itu adalah kamu. Lalu sekarang kau akan kemana, Indah? Aku akan pulang ke negeriku. Oh, Indang, maukah kau bawa aku ke negerimu supaya aku bisa bertemu dengan kekasihku? Negeriku bukan tempat hidupmu, Wulandari. Kau tidak akan bisa tinggal di sana. Dan yang paling penting, kekasihmu tidak ada di sana. Jadi percuma kan kau ke sana? Oh, betul kata-katamu itu, Indang. <laughs> Buat apa aku berbohong, Wulandari? Sedangkan kau telah menolong aku. Ah, terima kasih. Aku percaya padamu. Tapi kemana harus aku cari kekasihku itu? sedangkan aku tidak tahu dia di mana. Kau jangan bersedih, Wulandari. Suatu saat, kau pasti akan berkumpul kembali dengan kekasihmu. Tapi sekarang, rupanya kalian sedang dicoba berpisah untuk sementara. Oh, Indah, apakah aku harus menunggu seperti yang kau lakukan? Jangan putus asa, adikku. Karena percintaan itu, ada masa-masa yang menggelisahkan kita. Itulah cobaan. Kalau kita bisa melewatinya, maka saat bahagia, pasti akan kita nikmati. Oh, Indah, Kau mau kemana? Ulan dari adikku. Saatnya aku kembali kepada kekasihku. Sudah tiba. Karena aku sudah lulus dari ujian. <laughs> Kini kau harus melalui ujianmu. Walau aku tahu berat bagimu. Jangan tinggalkan aku, Indah. Kita harus berpisah, dari. Karena dunia kita berbeda. Tapi percayalah, aku tetap sayang padamu. Karena kau telah aku anggap sebagai adikku sendiri. Indah!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 aku tidur di dekat kuburan ini? Ah, rumah Ichi sudah hilang. Indang juga sudah pergi. Yang tinggal kini sebuah kuburan tua di bawah pohon kemuning ini. Itu dia, itu dia. Orang-orang kampung itu pasti mencari aku. Ah, ah mari kita Ayo, kasihan dari situ. Dia akan Dia tubuhnya kurus. Kurus sekali. Ini nelayan yang mencariku tadi malam. Nyai, betul kan apa yang aku katakan padamu? Ternyata Kau sekarang berada di kuburan tua ini kan? Iya, tapi aku tidak apa-apa. Marilah Nyai, ikut kami supaya kau bisa istirahat. Untuk apa? Di sini tidak baik Nyai. Nanti Nyai sakit. Jauh kampung di sana? Tidak. Baiklah.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 Wulandari berjalan bersama rombongan orang-orang kampung yang mencarinya. Lalu Wulandari dibawa ke sebuah rumah milik seorang kepala dusun. Di sanalah Wulandari bisa beristirahat. Tapi Wulandari masih banyak termenung. Dia masih memikirkan Maici yang tidak lain adalah perempuan cantik yang bernama Indang. Berhari-hari hal itu terjadi. Wulandari tidak menyangka akan mengalami kejadian aneh seperti itu. Bahkan mungkin kejadian itu tidak akan pernah dia jumpai dalam kehidupannya nanti.